Dan bergembiralah kepada siapapun yang telah dimudahkan langkah dan jalannya untuk kebaikan. Khususnya menuntut ilmu. Nabi menyifati penuntut ilmu adalah sebagai hamba yang telah dimudahkan menuju surga. Menuju surga. Man salaka tariqan hadis Nabi man salaka man salaka tariqan yaltamisu fihi aw fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati jika ada seseorang yang telah dimudahkan oleh Allah langkahnya untuk menuju tempat menuntut ilmu maka sesungguhnya Allah telah memudahkan langkahnya untuk menuju surga jadi kalau ada hamba yang dimudahkan langkahnya menuju tempat menuntut ilmu seperti ini, maka sesungguhnya yakini ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hamba tersebut telah dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Makanya tadi kami perhatikan bermacam-macam. Ada yang kami perhatikan jalannya pun adalah tertatih-tatih. Turun dari becak datang ke tempat ini. Ada yang dibonceng sama anaknya, datang ke tempat mulia ini dan itu telah dimudahkan oleh Allah menuju surga. Bahkan mungkin ada orang yang seger buger kalau mau lari kencang pun bisa berkilo-kilo. Tapi tidak bisa mendatangi tempat semacam ini karena belum dimudahkan oleh Allah menuju jalan surga. Maka harus kita syukuri keberadaan kita di tempat ini. Dan bawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menghadiri majelis semacam ini. Majelis kemuliaan untuk kita belajar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita. Belajar amal lahir dan belajar membersihkan hati lahir batin yang bersih hingga sambung kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita.